Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabarakatuh. Kita melanjutkan muqarrar fi tauhid faslun diddu tauhid asyirku. Lawan tauhid itu adalah syirik. Asyirku ma'khudun minal musyarakati wal ishtirak. Syirik itu diambil dari musyarakah. Musyarakah saling menyerut apa ya, bersekutu istirak. bahwa itu istihqaqu aksar istihqaqu aksar min syakhsin li syai'i wa musyarakatuhum fihi. E, apa keberhakan lebih dari satu sahas terhadap sesuatu dan e, apa penyertaan mereka di dalamnya. Itu dari sisi apa bahasa. Adapun wa amma min hais min haisu al-istilah dari sisi istilah bahwa ja'lu syarikin lillahi azza wa jalla fi rububiyatihi au ilahiyatihi au asma'ihi wa sifatihi yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam rububiyahnya atau ilahiyahnya, uluhiyahnya atau dalam asma dan sifatnya. Berarti ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma dan sifat. Atau dengan makna lain, huwa musawatu ghairillahi billahi fima huwa min isi al uh, min khasaisillahi musawatu ghairillahi billahi fima huwa min isi Allah uh, yaitu apa menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam sesuatu yang merupakan hak khusus Allah. Itu musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Memalingkan sesuatu yang merupakan hak khusus Allah kepada selain Allah adalah syirik. Wasyirku nau'an. Syirik itu ada dua. Syirkun akbaru wa syirkun asgharu. Syirik akbar dan syirik asgharu. an awal macam yang pertama asyirkul akbar, syirik akbar. Wa zambu alladhi la yaghfiruhu Allahu wa la yaqbalu ma'ahu amalan salihan. Itu dosa yang tidak mungkin Allah ampuni. Maksudnya kalau dibawa meninggal dunia. Dan Allah tidak menerima amalan soleh bila disertai syirik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni penyekutuan terhadapnya dan mengampuni yang di bawah itu bagi orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan Allah, maka dia telah mendatang, mengada-ada dosa yang besar. Di sini Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan terhadapnya. Di sini termasuk kafir, kekafiran. Karena ulama berselisih tentang apakah e, syirik itu sama dengan kafir ataukah kafir itu lebih umum daripada syirik? Kalau ulama yang ada ulama mengatakan bahwa kufur itu lebih luas dari syirik. Istihza. Kufur kan? Tapi bukan syirik. E, apa ada kan dosa, dosa apa kekafiran kekafiran yang bukan syirik tapi itu apa kekafiran Ya, kekafiran tuh banyak macamnya. Di antaranya yang paling besar adalah syirik. Itu ada yang mengatakan bahwa syirik adalah kekafiran, kekafiran adalah syirik sama saja. Dalil yang mengatakan bahwa e, syirik itu adalah kekafiran, kekafiran adalah syirik, termasuk istihza itu kekafiran, syirik juga. Kenapa? Karena menyekutukan hawa nafsu gitu kan. Dalilnya ini, Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan terhadapnya. Dosa kekafiran itu masuk kan di sini. Berarti di sini syirik sama dengan kafir. Dan yang mengampuni eh, mengampuni yang di bawah itu. Di bawah itu. Itu dosa-dosa yang tidak mencapai kekafiran. Itu kalau e, dosanya di bawah meninggal dunia. Kalau ditobati di dunia, dosa apapun di, diampuni. Wa yaghfiru ma duna yasha dan mengampuni dosa yang dibawa itu bagi orang yang Allah kehendaki. Dosa-dosa selain kekafiran dan syirik eh, tergantung masyiah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah memaafkannya karena ada syafaat pemberi syafaat atau karena apa e, ujian yang dia alami di dunia atau umpamanya ada ibtila sakit kan itu kan termasuk penebus penebus dosa termasuk apa di alam kubur juga itu untuk meringankan azab di di akhirat juga firman Allah Subhanahu wa taala laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Dan Al-Masih Ibnu Maryam mengatakan, Hai hey Bani Israel, beribadalah kalian kepada Allah yang mana dia adalah Rob aku dan Rob kalian. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka dan tidak ada para penolong bagi orang-orang zalim itu. Di sini eh, apa eh, syirik akbar mengharamkan surga dan memastikan neraka dan mengesalkan dijelaskan wa ma'wahun nar wa malizalimina min ansar. Terus juga syirik itu merupakan kekafiran laqad kafara kan? Telah kafir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من khasirin Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Itu apa? Lain asyrakta. Seandainya kamu berbuat syirik. Tentu benar-benar hapuslah amalanmu. Dan kamu benar-benar termasuk orang yang yang rugi. Di sini eh, syirik menghapuskan amalan. Juga firman Allah. Walau asyraku lahabito anhum makanu ya'malun. Ya Seandainya para nabi itu berbuat syirik, tentu hapuslah amalan yang mereka kerjakan. Kemudian wasyirkul akbaru syirik akbar itu yang salah ila salasati aqsamin terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama syirkun fir syirik dalam rububiyah. Kaman ya'taqidu anna ghairallahi lahu tasarrufun fil kauni. Seperti orang yang meyakini bahwa selain Allah ini memiliki apa? Kewenangan di alam ini. Au ya'taqidu khaliqan ghairallahi atau meyakini ada pencipta selain Allah. Makanya orang-orang yang yang apa ajaran sufi yang mengatakan ada kutub ini, kutub ini, yang mana mengatur ini gitu kan itu syirik dalam rububiyah seperti orang-orang majusi syirik dalam rububiyah mereka menetapkan ada eh, apa pencipta Tuhan kegelapan Tuhan cahaya Kemudian yang kedua syirkun fil uluhiyah, syirik dalam uluhiyah wa huwa iya, sarfu ayyi naw'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Itu memalingkan macam apapun dari ibadah-ibadah itu kepada selain Allah. Memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Syahmad Ibn Atiq dalam Ibtul Tandid halaman 76 mengatakan ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'ai ad-du'a li ghairillahi faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa shalla wa shama wa za'ama anhu muslim ulama sepakat barang siapa memalingkan dari dua eh, doa itu kepada selain Allah maka dia musyrik walaupun mengucapkan la ilaha illallah salat saum dan mengaku muslim Syekh Muhammad mengatakan in kanat a'maluka kulluha lillah, fa anta muwahhid wa in kana fiha syirkun lil makhluq fa anta musyrik. Kalau amalanmu seluruhnya ditujukan kepada Allah, kamu muwahhid. Kalau ada satu saja kepada selain Allah, maka kamu musyrik. Kemudian yang ketiga, syirkun fil asma'i was sifat. Syirik dalam asma dan sifat katasmiyati ghairillahi bi asma'ihi allati la taliqu illa lahu au wasafa ghairallahi bima la yusafu bihi illallah seperti menamakan selain Allah dengan nama-nama yang tidak layak kecuali hanya milik Allah saja seperti uh, penganut demokrasi menyebut para anggota parlemen sebagai musyari sang pembuat hukum itu hanya Allah yang memiliki hak ini, yang punya nama itu hanya Allah. Yang berhak menetapkan hukum hanya Allah. Kalau musyari pulan itu kan. Itu syirik dalam uh, asma. Atau mensifati selain Allah dengan sifat yang tidak disematkan kecuali kepada Allah. Banyak sifat-sifat yang tidak uh, yang tidak layak kecuali bagi Allah ketika disematkan kepada selain Allah itu apa? Uh, syirik dalam sifat. Berkaitan dengan apa? Uh, syirik akbar. Perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asgar, syirik akbar itu e, mengeluarkan dari Islam. Syirik asgar tidak mengeluarkan dari Islam. Itu pertama. Kedua, syirik akbar itu menghapuskan seluruh amalan, sedangkan syirik asgar tidak menghapuskan kecuali amalan yang masuk syirik di dalamnya. kedua, ketiga uh, syirik akbar ini mengekalkan dalam api neraka. Syirik asgar tidak mengekalkan dalam api neraka. Kemudian yang eh, apa persamaannya kesamaannya antara syirik akbar dan syirik asgar kedua-duanya tidak diampuni syirik akbar tidak diampuni jelas syirik asgar tidak diampuni juga tetap akan diazab walaupun tidak akan kekal Dalilnya apa? Dalilnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Di sini sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik terhadapnya. Ayyushraka bihi ini an ya dan fi'il mudhari kan sudah dijelaskan dalam kemarin ya dalam alfiah. Ya. E, an dan fi'il mudhari itu e, apa ditakwil jadi masdar kan? Ini nakirah masdar. Takdirnya innallaha la yaghfiru syirkan bihi atau isyrakan bihi. Isyrakan bihi. Nah, isyrakan ini atau syirkan ini nakirah. Ya, nakirah setelah nafyi. Dalam ilmu usul bila ada nakirah setelah nafi, setelah istifham, setelah uh, eh, nahi, Eh, itu bermakna umum. Seperti uh, apa? Ma indi syai'un, itu kan? Ma indi syai'un. Saya tidak punya apa-apa. Apa-apa enggak punya itu kan. Di sini Allah tidak mengampuni penyekutuan terhadapnya umum syirik baik penyekutuan syirik akbar maupun syirik asghar itu dari uh, eh, ulama yang mengatakan bahwa syirik asghar pun tidak apa Eh, sama-sama tidak diampuni walaupun perbedaannya kalau syirik akbar mengekalkan dalam api neraka, syirik asgar tidak mengekalkan dalam api neraka. Kemudian selanjutnya macam kedua syirik asgar, an nawasani asyirkul asgar. Wa sahibuhu in laqiyallaha bihi fa tahtal masyiah 'ala al-qaul sahih insyaallah. Uh, eh, di sini menurut apa kitab ini bahwa pelakunya kalau berjumpa dengan Allah tidak taubat di bawah masyiah Allah sesuai dengan pendapat yang sahih menurut apa di sini. Tapi Ibnu Taimiyah mentarji bahwa e, apa tetap tidak diampuni, tetap akan di diazab. Di sini kita kalau merujuk ke sini e, insya Allah afa anhu kalau Allah meng, apa menghendaki Allah mengampuninya wa adkhalahul jannah dan Allah masukkannya ke dalam surga wa insya azabahu kalau Allah menghendaki maka Allah mengazabnya itu sedangkan uh, perselisihan para ulama kaitan dengan apa uh, syirik asgor apa diampuni atau tidak walakin ma'aluhu ilal jannah akan tapi atau walakin nama alahu ilal jannah akan tapi tempat kembalinya ke surga kalau dia apa? di anna syirkal asghara la yukhalla la yukhalladu sahibuhu finnar. Karena syirik asghar ini eh, la yukhalladu tidak dikekalkan sahibuhu pelakunya finnari di dalam api neraka walakinnahu mu'arradun lil wa'idi akan tapi dia dalam apa ya disodorkan kepada ancaman fayajibul hazaru minhu sehingga wajib waspada darinya. Itu syirik asgar. Wahuwa aidan yanqasimu ila qismaini. Ini juga terbagi dua. Syirkun asgaru zahirun. Syirik asgar yang zahir, yang kelihatan. Kal halifi bigadara seperti sumpah dengan selain nama Allah. Kelihatan kan? Orang mengatakan demi fulan itu kan. Kadang orang mengatakan demi Rasulullah apa demi apa si gitu kan. kan. kelihatan zahir. Kemudian wa qawlu masya Allah wa syi'ta dan ucapan atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Seperti atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur ya. Dalam dalam frame boleh Pak. Ini deh. Itu syirik apa? Asgar kalimat itunya. Tapi mengatakan apa? Atas kehendak Allah kemudian kehendak si itu kan. Atau hanya kehendak Allah saja. Rasulullah SAW mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa sumpah dengan selain nama Allah maka dia apa asyraka telah berbuat syirik. Rawahu Ahmad Abu Dawud wa sahih. Hadis sahih Imam Abu Ahmad dan Abu Dawud. Tapi kenapa para ulama memalingkan? Ini kan asyraka ya. Kalimat di dalam hadis dalam hadis e, kalimat kafaro atau asyroka kalau berbentuk e, isim dan isimnya pakai alif lam maka itu syirik atau kufur akbar baina syirki baina syir baina rajuli wa baina kufri wa syirki tarkus salah itu ma'rifat ya Maksudnya meninggalkan sholat apa kubur akbar syirik akbar tapi kalau nakiro seperti uh, uh, sintani finnasi bihima apa uh, itu kan tentang kaitan dengan meratapi dan tafakur dengan ansab itu kan kan nakiroh atau la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din jangan kalian kembali selaku kufaron jadi kafir yang mana sebagian kalian membunuh sebagian yang kalian yang lain. Saling membunuh itu kufaran, kekafiran, kafir. Tapi karena nakiro ini bukan kubur akbar karena membunuh kubur akbar bukan, bukan. Jadi kalimat kafir, eh, kalimat al kufur dalam hadis kalau berbentuk nakiro atau berbentuk fiil, fiil dari sini. Isu e, itu tidak menunjukkan kufur akbar kecuali kalau ada korina. Tapi kalau berbentuk isim dan ma'rifat maka menunjukkan kufur akbar. Nah, di sini berbentuk fiil kan asyraka. Apa korina yang memalingkan bahwa sumpah dengan selain nama Allah itu e, adalah syirik asgar? Korinahnya adalah para para sahabat yang mana mereka orang yang ahli bahasa, paham bahasa, paham makna la ilaha illallah, ketika mereka menerima la ilaha illallah, mereka masih sumpah dengan selain nama Allah. Sehingga mereka untuk meninggalkan sumpah dengan selain nama Allah itu tidak langsung dipahami dari kalimat la ilaha illallah. Tapi butuh larangan khusus. Hadis. Makanya setelah ada larangan baru mereka meninggalkannya. Artinya bahwa ini adalah korina yang menunjukkan bahwa syirik asyrokadis ini syirik Asrar nah, qarinanya itu, itu kan. Para sahabat Umar masih sumpah dengan apa? Selain Allah. Rasul pernah lewat Umar, uh, Umar sumpah dengan nama bapaknya. Rasul memanggil, "Ala Allah yanhaakum an antahriku bi abaikum." Ingatlah Allah melarang sumpah dengan bapak-bapak kalian. Jadi e, itu masih, tapi sudah datang larangan mereka meninggalkan itu kalinahnya gitu. Tidak langsung dipahami dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian dari Huzaifah ibnu Yaman, anna rajulan minal muslimin ra'a fin naumi annahu laqiya rajulan min ahli kitab faqala ni'mal qawmu antum lawla annakum tusyikun. Taquluna masya Allah wa sya'a Muhammadun. Fazakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala amma wallahi in kuntu la'arifuha lakum. Qulu masya Allah summa sya'a Muhammad rawahu Ahmad wa Ibnu Majah bi sahih. Uh, seorang kaum muslimin melihat dalam mimpinya bahwa ia berjumpa dengan seorang ahli kitab. Orang ahli kitab mengatakan sebaik-baiknya manusia itu kalian. Seandainya kalian tidak berbuat syirik. Kan itu syirikun ya. Kali PL juga kan ya. Ya. Ini bukan syirik akbar kan? Ini PL juga. Kalian mengatakan Masya Allah wasya Muhammad. Kalian mengatakan Masya Allah wasya Muhammad. Maka hal itu disebutkan kepada Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan Eh, demi Allah, eh, sungguhnya aku benar-benar mengetahuinya bagi kalian. Katakanlah Masya Allah, Summa Sya'a Muhammad. Jadi jangan Masya Allah, Wasya'a Muhammad. Tapi pakai Summa. Summa itu kan litarahi. Kalau waw itu kan sederajat itu kan. Ya. Mutlak al-jam'i gitu kan. Jadi sehingga ada e, itu terlarang. Maka kalau Summa kan Suma itu tartib wa tarahi. Ya. Wal fa'u tartib uh, e, apa soli wa summa binti soli dalam Arab ya kan itu. Fa itu untuk urutan langsung langsung urutan langsung kalau summa urutan tapi ada jeda itu summa itu syirik apa asgar yang zahir juga termasuk e, pakai ajimat itu syirik asgar yang zahir juga. Sekarang syirkun asgar khafiyun kayak siri ria wa katiyara. Seperti sedikit ria, bukan ria tapi sedikit ria. Kalau ria murni itu e, apa syirik akbar, orang munafik yang ria murni. Kalau orang muslim yasir ria, sedikit ria. Orang munafik ketika masuk Islam juga ria, salat juga ria. Kalau orang muslim syahadat ikhlas uh, apa salat juga ikhlas cuma kadang hiasan-hiasannya kadang ada ria waria huwa muroatun nasi bil amal ria itu ingin dilihat orang dengan amalan ma'khudun minar ru'ya diambil dari ru'ya lihat itu al amala min ajli ru'yatin nas itu menghiasi amalan supaya dilihat orang atau karena dilihat orang lain. Itu ria. Dari Mahmud ibn Labid berkata qala Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgaru qalu wa masyirkul asgaru qala arya rawahu Ahmad Sadin hasan. Rasulullah mengatakan yang paling aku takutkan terhadap kalian itu syirik asgar Para sahabat bertanya, "Apa syirik asgar itu?" Kata beliau, "Riya." Wal maksud huna dan yang dimaksud di sini Arya Arya ar yang sedikit alladhi yakunu fi naw'i ibadatin yang ada pada macam ibadah tertentu atau yatra'u fiha atau muncul di dalam ibadah muncul dalam ibadah orang punya kalau dalam ibadah dalam satu macam ibadah salat enggak biasa salat sunnah itu kan karena ada orang dia salat sunnah itu dia atau sedang melaksanakan salat fardu terus ada orang dia apa menghiasi apa diperbagus diperbanyak walau biasanya biasa-biasa saja itu berarti tambahannya adalah ria amma man kanat a'maluhu kulluha riyaan fa innahu yadkhulu fi syirkin niyah wal qasdi adapun orang yang amalannya seluruhnya adalah ria maka itu masuk dalam syirik apa niyah dan qasd itu syirik akbar alladzi huwa min aqsami syirkil akbar yang merupakan macam syirik akbar kama sayati dzikruhu fi syarh an-naqid al awal min nawaqid al Islam sebagaimana yang akan datang pembahasannya dalam penjelasan uh, syarah pembatal keislaman yang pertama. Itu dia. Kemudian at-tiyaratu, tiyarah. At-tiyaratu at-tasya'umu, ber apa? berpesimis. Wa huwa diddul fa'li, lawan daripada optimis. Wa itu, tiyaro itu adalah ayyuqdima ala amalin aw safarin wa nahwihi fayara aw yasma'u syai'an yakrahuhu fayatasha'amu wa yarji'u amma aqdama alaihi. Yaitu orang tiara itu dia ingin melakukan suatu pekerjaan atau ingin safar atau ingin apa saja terus melihat atau mendengar sesuatu yang dia, tidak dia sukai. Terus dia ber apa? berpesimis dengannya dan tidak melanjutkan tujuannya. Banyak orang mau jualan. Keluar rumah, lihat orang wajahnya menakutkan. Ada ini pasti usaha ini gagal hari ini. Gitu. Atau keluar dari rumah apa e, mendengar mau jualan itu kan mendengar omnya oh, azrajak atau mendengar bangkrut ya nggak jadi usahanya kan oh jangan-jangan ini gelagat buruk gitu kan atau e, mau safar udah sampai di jalan lihat orang tabrakan gitu kan jangan-jangan nih saya celaka dengan di jalan terus um, akhirnya tidak tidak melanjutkan itu namanya tiaroh seperti itu. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun." Tiyarah adalah syirik. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah bi sanadin sahihin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Asyirku fi hadhil ummati akhfa min bin namlati saudai ala sofatin saudai fi zulmatil laili. Syirik pada umat ini lebih samar dari bekas jalan apa semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Jadi syirik asur itu lebih sangat samar, sangat tidak kelihatan. Sekarang batu hitam, semut hitam, di atas batu hitam di kegelapan malam. Kelihatan nggak? Semutnya. Gak kelihatan. Batunya aja gelap malam gak kelihatan. Apalagi semutnya, apalagi bekas jalannya gitu kan. Iya. Nah kafarahnya bagaimana? Karena kan kalau begitu sering mungkin pak eh, sering kita melakukannya tanpa sengaja tanpa disadari. Makanya sini kafarohnya apa? Wa kafaratuhu qaulu Allahumma inni a'udzubika min eh, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka min dzambi alladzi la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu sedangkan aku tidak mengetahui dan aku minta ampun kepada Engkau dari dosa yang tidak aku ketahui. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad wa huwa sahih. Itu kafarahnya. Jadi karena kalau begitu samarnya ya pasti itu kan kita itu kan secara sadar maupun tidak sadar melakukannya atau pernah melakukannya makanya dianjurkan baca doa ini doa Allahumma inna a'udzubika min an ushrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam